Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita dan hati kita di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa peduli terhadap tauhid kita peduli terhadap kehidupan kita sampai akhirnya untuk mempertahankan tauhid agar tetap hidup dan kokoh di dalam jiwa dan sanubari kita dan bersemangat terus untuk memerangi syirik bersemangat terus untuk memerangi syirik dan membasminya dari hidup kita dari kehidupan kita orang apabila tidak mulai tidak peduli kepada ilmu tauhid, maka akan kadang-kadang masuk kepadanya hal-hal yang syirik tanpa dia sadari. Kadang-kadang kata-katanya kata-kata syirik, namun dia tidak paham bahwa itu di kata-kata itu mengandung makna syirik. Sebagian orang bersumpah seperti ini. Demi Allah dan Rasulullah. Demi Allah dan Rasulullah. Kita dengar sendiri mereka bersumpah demi Allah dan Rasulullah. Demi Allah tauhid, demi Rasulullah syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Karena ketidaktahuan, karena ketidakmengertian, karena mungkin ketidakpedulian waliyadzubillah sehingga itu terjadi. Demi roh nenek moyang kita misalnya dan semacamnya. Demi roh orang tua yang kita cintai, tidak boleh, tidak boleh hal yang seperti itu haram. Minimal dia jatuh kepada dosa, eh, dosa kepada syirik kecil dan maksimal dia bisa jatuh kepada syirik besar. Masuk ke dalam ungkapan-ungkapan hal-hal yang seperti itu. Ya. Dan Rasulullah SAW telah mengikisnya sampai sehabis-habisnya. Sehingga memakai kata dan saja Rasulullah tidak setuju. Allah telah berkehendak dan engkau telah berkehendak, kata para sahabat, seorang sahabat kepada Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Allah telah berkehendak dan engkau telah berkehendak. Wa. Wa dalam bahasa Arab persamaan. Saya dan Muhammad, saya dan Muhammad sama-sama. Derajatnya sama, dan sisinya sama. Hanya memakai kata wa saja Rasulullah tidak setuju. Rasulullah SAW aja'al tani lillahi niddan apa kau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Hanya dalam kata-kata dan saja. Allah dan saya berkehendak. Allah dan saya Allah dan engkau berkehendak wahai Rasul. Rasulullah tidak setuju dengan kata-kata dan itu. Akan tetapi katakan kata Rasulullah, Masya Allahu thumma syi'ta. Allah berkehendak, kemudian engkau berkehendak. Kehendak Allah lebih dahulu, baru kemudian. Karena kata-kata thumma mengandung makna kemudian. Berarti Allah dulu baru kehendak manusia. Kehendak Allah dulu baru kehendak manusia. Seperti itu Rasulullah SAW pekanya beliau terhadap syirik. Pekanya beliau terhadap syirik. Karena tauhid yang telah sempurna dari jiwa Rasulullah di dalam jiwa Rasulullah SAW. Ya. Adapun orang-orang yang seperti yang kita katakan tadi tidak peduli, tidak anu kepada syirik itu apa namanya Kadang-kadang ucapannya syirik, mengandung syirik, dia nggak tahu, nggak sadar bahwa itu mengandung syirik. Hah? Seperti ucapan kata orang kalau ada orang meninggal, dia telah sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Sehingga dia mengatakan setelah orang meninggal itu istirahat yang terakhir, istirahat untuk selama-lamanya. Orang yang mengatakan orang yang wafat istirahat untuk selama-lamanya, dia tidak percaya dengan adanya hari berbangkit. Karena menurut dia setelah, setelah wafat, istirahatlah untuk selama-lamanya. Kata-kata ini mengandung syirik, waliyadzubillah, mengandung kufur kepada hari berbangkit. Namun diucapkan orang, diucapkan orang, terus dari mulut ke mulut, terus dari tulisan ke tulisan. Hah? Sampai penterjemah kitab Ahkamul Janais pun menuliskan itu. Hati-hati lihat. Kita pernah baca Nggak tahu apa sudah dirubah dalam edisi berikutnya saya nggak tahu. Tempat peristirahatan yang terakhir. Saya belum sempat mukobalah dengan nas yang aslinya dalam bahasa Arab. Karena yang punya saya di rumah pun Allah takdirkan hilang tak bertemu. Saya ingin membaca di kitab Arabnya benar atau tidak ini. Sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. <laughs> Apa memang seperti itu Syekh bani mengucapkan? Ya, belum sempat memukobalahnya ke mempertamukannya ke dalam bahasa dan karena mustahil karena istilah itu tidak ada dalam orang Arab rasanya mustahil kemudian orang menganggap suatu yang syirik itu suatu hal yang biasa ya karena ketidaktahuan tadi fondasinya tidak kuat semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami tauhid menjalankannya dan memahami syirik untuk menjauhinya tidak sempurna tauhid seseorang kalau dia tidak sempurna berlepas diri daripada syirik. <clears throat> Wallahu taala alam. Silahkan kalau ada pertanyaan yang bisa kita jawab, silahkan Pak. Baik, pertanyaan menarik. Apabila kita telah belajar tauhid dan kita sudah tidak percaya lagi dengan syirik, jimat dan tangkal. Apakah rumah kita harus dibersihkan daripada tangkal semuanya? Badan kita dibersihkan dari tangkal, dompet kita dibersihkan dari tangkal, tempat usaha kita dibersihkan dari tangkal. Atau nggak apa-apa masih ada terpajang satu misalnya. Ya. Dan masih terbesit sedikit keyakinan tentang jimat itu. Jawabannya harus dibersihkan. Semuanya. Karena percaya dengan satu tangkal sama dengan percaya dengan lima ribu tangkal. Nah, ada bedanya. Kemudian saya tadi bertanya, terbesik keyakinan seperti apa? Misalnya, dibuat misal saja, misalnya kita masih yakin yang ngamankan rumah kita kertas itu. Gitu. Yang mendatangkan konsumen dan melariskan toko kita tangkal yang ada di pintu. Yang tinggal satu-satunya kita cuma itulah yang tinggal. Yang lainnya 5000 sudah kita bakar, yang satu itu yang tinggal. Tapi kita yakin, benda ini luar biasa ini. Konsumen saya ramai gara-gara dia Kalau itu keyakinan kita tentang hal itu syirik besar. Syirik akbar mengeluarkan orang dari agama Islam. Kalau itu keyakinan yang kepada tangkal itu, itu syirik besar. Wajib kita bertaubat nasuha. Kalau tidak berbahaya. Keyakinan kita kepada benda bisa menjaga rumah, bisa mendatangkan pasien, bisa mendatangkan e, pelaris, toko bisa membuat orang ramai, bisa membuat rezeki kita mudah. Itulah akidah yang syirik akbar dalam tangkal. Syirik yang lebih ringan dalam tangkal yang memberi rezeki saya Allah, tapi semenjak saya pakai tangkal itu Allah mudahkan rezeki saya. Dia tidak meyakini <clears throat> tangkal ini yang memudahkan rezekinya. Tapi yang dia yakini apa? Allah memudahkan rezeki saya semenjak tangkal ini ada di badan Allah mudahkan rezeki saya dan dia tidak yakin bukan tangkal ini ini hanya usaha usaha usaha untuk laris ini usaha semenjak saya pakai ini Alhamdulillah Allah lariskan ini syirik kecil tapi kalau dia yakin hmm, tangkal ini betul-betul mujarab memang tidak salah ini resepnya Mbah Dukun eh, Biasanya nama aneh-aneh itu. Mbah Dukun Ki Joko Bodo. ah, bodo. ah, Ki Joko Bodo. Uh, gendeng pamungkas. ah, Apa lagi? Eh, dia namanya aneh-aneh itu memang memang cocok memang nama itu untuk mereka ini Bodoh, gendeng macamnya. nggak boleh, haram, bersihkan. Tidak sempurna iman seorang sampai dia bersihkan syirik itu dari dirinya sebersih-bersihnya. Gak boleh haram kita untuk mempercayai hal yang seperti walau, walau hanya kepada satu benda antara satu dan yang lainnya sama Insya Allah taala. Ya, maka yang harus kita lakukan adalah bersihkan diri kita, bersihkan rumah kita dari semua itu. Yakini bahwa Allah lah yang telah menjaga kita Allah lah yang telah me, me apa namanya memberi rezeki kita ya orang Cina itu tangkalnya luar biasa tapi dia juga yang paling banyak kemalingan kan ya, ya? itu hanya permainan permainan keyakinan yang dimainkan oleh Setan. padahal semuanya tidak semuanya kosong melompong sebenarnya kertas itu tidak ada apa-apanya kertas itu tidak ada apa-apanya tidak bisa apapun. Walau di rumah kita semua dindingnya tangkal tidak akan bisa memberikan satu rezeki pun kepada kita. Kalau tidak Allah yang menuliskannya di takdir. Walau rumah kita sekeliling rumah kita dipasang orang tangkal untuk menghilangkan rezeki kita. Tidak akan hilang satu rezeki pun kalau Allah ingin mendatangkannya untuk kita. Tak hilang satu rupiah pun. Tak akan hilang satu rupiah pun. Tetapi ketika Allah berkehendak lain, maka lain yang terjadi. Seperti yang Allah kehendaki. Misalnya, gara-gara orang pasang tanggal, pasang dukun perdukunan, dan Allah takdirkan untuk ujian bagi kita, Allah takdirkan perdukunnya itu sukses. Gitu. Am? Misalnya si A, si B dagang. Sama-sama dagang nih. Tokonya nggak berjauhan, berdampingan. Hal yang dijual hampir-hampir sama. Tapi dilihatnya toko kita kok laris banget gitu. Kemudian dia main dukun untuk tidak melariskan toko kita. Allah takdirkan permainan dukunnya berhasil. Bukan karena dukunnya hebat, karena memang Allah lagi nguji kita. Gitu. Kemudian tahu kita bahwa si A ini main dukun untuk membuatkan membuat kita tidak laris. Allah sedang menguji iman kita. Apakah kita percaya kepada Allah? Apakah kita membentengi diri kita dengan tauhid, dengan syirik, atau kita main dukun yang serupa untuk melariskannya kembali? Atau mendukun yang serupa untuk menghilangkan dan mengikiskan anu tadi, aksi dukun yang pertama. Atau kita berselindung kepada Allah Soal suatu saat sihir itu akan berhasil, itu tidak mustahil. Itu tidak mustahil, saudaraku. Bukankah Nabi Muhammad pernah kena sihir? Kalau orang seiman Nabi Muhammad Allah takdirkan pernah kena sihir, jangan kira kita kita ini nggak bakalan jebol kita ini, benteng kita. Ketika Allah menghendakinya berarti itu adalah bahagian daripada Takdir bukan karena dukunnya hebat. Allah sedang mentakdirkan. Allah sedang mentakdirkannya. Sama dengan ketika Allah mentakdirkan kita tiba-tiba tabrakan. Sama dengan itu. Allah yang mentakdirkannya. Untuk ujian bagi kita. Sejauh mana kita diuji ini dengan sihir ini. Dan semakin kita dizolimi, kita sabar, dosa kita hilang, pahala orang itu pindah ke kita. Pahala orang yang menzolimi terus mengalir ke kita yang dizolimi. Sementara ketika kita dizolimi, kita sabar, dosa kita semakin hilang, semakin hilang. Tinggal sampai di mana kita sabar, wallahu alam. Jadi kembali seperti yang tadi bahwa tidak boleh hapuskan semuanya, hilangkan semuanya. Apalagi keyakinan kepada seperti keyakinan yang tadi. Ini paku ini yang sudah dibaca-baca oleh guru saya ini kalau ditempelkan di dinding itu gak akan ada maling yang bisa masuk. Apa iya maling ngerti ada paku di wah ada paku yang dibaca-baca itu. Keyakinan saja. Keyakinan saja. Betapa banyaknya orang yang bertangkal luar biasa kemudian mati juga dibaca orang. Ya kan? Jadi seperti itu. Hanya permainan syaitan waliyadzubillah. Ya, pertanyaannya apabila ada orang yang memiliki keyakinan yang tadi, ini kan hanya semata usaha jimat ini. Sebenarnya Allah yang memudahkan rezeki saya. Ini gitu. Apa ya saya sepatutnya yang kita lakukan gitu. Ya, kita tanya ke dia, kalau seandainya Allah ingin memudahkan rezeki Anda tanpa tangkal ini bisa nggak? Seandainya Allah ingin memudahkan rezeki Bapak tanpa tangkal ini bisa nggak? Allah Bapak berdoa saja kepada Allah. Bapak ingin melariskan itu, mintanya kepada Allah dengan doa, nggak pakai tangkalin, pakai doa. Pakai doa pada saat sholat tahajud. Kemudian, bisa nggak dengan itu Allah kabulkan dan Allah mudahkan rezeki Bapak? Tanya dia. Ya kalau bisa untuk apa tangkal ini? Oh itu kan juga usaha. Saya juga sholat tahajud, saya juga untuk usaha yang benar ya, untuk usaha yang seperti anda usulkan saya juga saya juga sholat tahajud loh saya juga minta ke lapangan rezeki dari Allah saya sholat duha loh saya juga minta setelah sholat duha Ustadz-ustadz bilang kalau sholat duha itu minta rezeki setelahnya saya sudah lakukan tapi juga saya lakukan ini ya mudah-mudahan dari kalau dari sini dari sini Allah berikan katakan kepadanya usaha bapak yang pertama minta langsung kepada Allah itu disuruh oleh Rasulullah usaha bapak yang kedua pakai tangkal jima ini dilarang oleh Rasulullah. Ini usaha yang disuruh, ini usaha yang dilarang. Kok tahu dilarang? Ini dia. Man Allah mimatan fakat asyraka. Barang siapa yang menjangkantungkan jima sudah berbuat syirik. Wallahu taala alam. Ustaz, anak tidak faham apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya seperti di bawah berikut jika salah seorang dari kamu selesai berwuduk secara sempurna kemudian keluar menuju masjid maka janganlah ia menggenggam jemari-jemarinya karena menggenggam jari jemarinya karena sebenarnya dia berada di dalam sholat. Menggenggam di sini maksudnya adalah begini. Nah, menyilangkan satu jari jemari ke jemari yang lainnya. Apa namanya di bahasa kita nih? Menganyam, menganyam jari jemari ya saya ikuti saya taklid kepada kepada yang mengartikan saya nggak tahu apakah ini menganyam bahasa kita kitanya bahasa Indonesia apa enggak Hah? pokoknya begini dah pokoknya ya satu jari dimasukkan ke, ke renggangan jari yang berikutnya menganyam silakan di dalam zikir di aktivitas kita sehari-hari apakah ada contoh dari Rasulullah SAW karena yang kita tahu zikir dipanjatkan pada saat sholat. Sholat wajib, tahajud, dan duha. Tidak, zikir sehari-hari banyak. Zikir sehari-hari banyak. Subhanallah itu bisa diulang-ulang banyak-banyak. Alhamdulillah bisa diulang banyak-banyak. Subhanallah bihamdi subhanallah azim bisa diulang banyak-banyaknya. La ilaha illallah bisa disebut banyak-banyak. Astagfirullah wa atubu ilaih bisa disebut banyak-banyak. Sebanyak yang kita mau. Ya. La haula wa la quwata illa billah ya enggak bukan hanya setelah sholat saja zikir itu Sholat rawatib dilaksanakan sesudah azan atau sebelum azan. Sholat rawatib ini ada yang dua rakaat dan empat rakaat. Kalau empat rakaat apakah satu kali salam atau dua kali salam? Sholat rawatib dilakukan setelah azan. Tak ada sholat rawatib yang sebelum azan. Setelah azan. Dan ada rawatib ini yang dua rakaat, ada yang empat rakaat. Mungkin qobliyah yang dimaksud di sini. Qobliyah. Salat qobliyah ini ada yang dua rakaat dan ada yang empat rakaat. Kalau dilakukan empat rakaat apakah sekali salam atau dua kali salam? Yang saya tahu dua kali salam. Itu yang saya tahu Allah alam. Sampai ini sampai sekarang ilmu saya hanya pada titik itu, dua kali salam. Dua rakaat salam kemudian dua rakaat salam. Saya melaksanakan nazar tiga bulan, namun di bulan kedua bertemu hari raya Idul Adha, apakah boleh diganti dan dikodok di hari lain? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Saya melaksanakan nazar tiga bulan. Maksud melaksanakan nazar tiga bulan ini maksudnya apa? Bernazar kepada Allah tiga bulan berturut-turut? Apa maksudnya? Saya nggak paham. Siapa di antara kita yang bertanya? Ini, ini ilmu, tidak perlu takut, tidak perlu, nggak perlu malu. Apa maksudnya saya bernadar, saya melaksanakan nadar tiga bulan? Apa maksudnya melaksanakan nadar tiga bulan? Hmm? Apa? Gimana? Bagaimana cara apa yang dinadarkan pada waktu itu? Bagaimana menadarkannya? Kalau sembuh saya nadar tiga bulan. Saya nadar untuk puasa tiga bulan. Puasa ya diucapkan waktu itu berturut-turut iya. disebut disebutkan tiga bulan berturut-turut insya Allah dan sembuh kalau kemudian tiga bulan kita katakan berturut-turut dan terputus satu hari itu tidak berturut-turut namanya ya ya itu tidak berturut-turut namanya oleh karena itu ketika putus di Idul Adha putus dia Makanya kita harus pilih hari di mana tidak tidak putus selama tiga bulan. Dan kalau Allah tidak memberatkan kita, kenapa kita memberatkan diri kita sendiri? Kalau Allah tidak memberatkan kita, kenapa kita memberatkan diri kita sendiri? Artinya, Allah tidak pernah menyuruh kita bernadar tiga bulan puasa, tiga bulan berturut-turut. Kenapa kita beratkan diri kita sendiri? Allah lebih suka ibadah itu uh, ibadah yang tidak memberatkan. Ya, syariat Islam lebih suka ibadah yang tidak memberatkan. Tidak perlu ini itu lain lagi ceritanya. Kembali kita kepada apa yang kita katakan tadi bahwa kalau Allah tidak memberatkan kita, kenapa kita memberatkan diri kita sendiri? Allah Subhanahu wa taala cinta kemudahan untuk hamba-hambanya. Kenapa kita mempersulit diri kita sendiri? Tapi sudah kadong disebutkan nadarnya harus dilaksanakan. Kalau sudah kadong, sudah terlanjur nadar itu diucapkan, harus dilaksanakan. Menjadi wajib dia untuk dilaksanakan. tidak bisa mundur. Namun untuk ke depan jangan lakukan yang memberatkan kita. Rasulullah SAW apabila dihadapkan kedua kepada dua perkara yang mana kedua perkara itu sama-sama boleh Rasulullah selalu milih yang paling ringan Rasulullah SAW selalu milih yang paling ringan begitu dan ini memberatkan puasa tiga bulan berturut-turut memberatkan hmm? Allah saja ketika memberikan hukuman yang paling banyak dua bulan berturut-turut Paling banyak itu. Itu pun kalau nggak sanggup bisa digantikan. Sekarang kita wajibkan kepada diri kita dengan nazar. Tiga bulan berturut-turut memberatkan. Tapi sudah disebut, diucapkan menjadi wajib untuk dilaksanakan. Itulah nazar. Nazar pada dasarnya diucapkan tidak wajib. Tapi kalau sudah diucapkan dia menjadi wajib untuk ditunaikan. Jadi hutang antara kita dengan Allah. Hutang kita kepada Allah maksudnya. Jadi hutang kita kepada Allah harus ditunaikan. Dan hutang manusia kepada Allah lebih harus ditunaikan daripada hutang man manusia kepada manusia. Maka berturut-turut itu artinya terputus satu hari batal. Maka cari waktu pada saudara kita Cari waktu di mana kita tidak bisa tidak putus selama tiga bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa tahun ini tahun depan. Ya. Jadi jangan memberatkan kita. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling rutin kita kerjakan. Yang paling rutin itu yang paling dicintai oleh Allah. Walaupun sedikit. Tapi dia yang paling rutin itu yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kemudian ada kita baca Al-Quran, yang paling rutin ibadah kita itu baca Al-Quran satu halaman satu hari. Berarti itu yang paling dicintai oleh Allah. Kalau ada saudara kita rutin baca Al-Quran satu juz satu hari, mana yang dicintai? Jangan gara-gara ini kita larinya ke paling sedikit, pokoknya sedikit lah pokoknya. Nah itu tipu daya setan juga. Ya, Walaupun kata Rasulullah walaupun sedikit. Rasulullah ingin mengatakan yang tadi bahwa yang paling dicintai Allah adalah yang paling paling rutin. Itu penekanannya. Walaupun sedikit tetapi ketika dia sedikit kita bahas dalam syariat Islam menyuruh memperbanyak amal soleh. Paham Jadi jangan berpegang kepada sedikitnya. Walaupun itu tidak terlarang. Namun kadang-kadang setan datang dengan cara yang sangat halus sehingga kita alpa dan absen untuk mengantisipasinya. Kenapa tidak baca Quran? Ah, saya yang penting rutin setiap hari, walaupun sedikit. Jadi berapa ayat satu hari? Satu ayat aja. Nah, itu tipu daya setan. Karena di dalam beramal soleh kita disuruh wasari'u. Bersegera Fas'au ila dzikrillah. Kejar zikir Allah. Berlari untuk mengejar zikir Allah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba banyak termasuk di hati. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam menggapai surga itu hendaklah kalian berkompetisi. Saya berkompetisi sama ustaz ya. Hmm. Yang penting paling rutin, walaupun satu ayat itu tidak boleh dihina itu. Mulai dari yang terkecil, membina amal soleh, mulai dari yang terkecil, mulai dari satu halaman satu hari rutinkan satu halaman satu hari rutinkan satu halaman satu hari. Oh rasanya kok, insya Allah kalau kita rutinkan satu halaman satu hari, kedepannya kita akan berkata, wah gampang kok, tambah satu halaman lagi, tambah satu halaman lagi, rutinkan dulu dua halaman, dua halaman, dua halaman, dua halaman, dua halaman sudah bisa kita mengekang diri kita dengan dua halaman satu hari, dia nanti akan menambah lagi dua setengah, tiga, terus begitu. Tapi kalau kita mulai, saya akan rutinkan baca Quran satu juz satu hari, satu bulan KO sudah itu. Gitu. Karena kalau kita memulai dari yang banyak dulu, kalah kita. Tapi memulai amal soleh itu merutinkannya dimulai dari yang sedikit. Nah sedikit itu tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi begitu. Orang kalau mau ibadah dengan semangat saja, kemudian semangat itu dia kipas, dia akan down. Setan kadang-kadang ingin menjerat kita bukan dengan melarang kita, tapi dengan menambah semangat kita. Hati-hati. Sedang semangat tahajud ini Ustaz. Baru tadi ada dapat pencerahan, langsung bangun jam setengah tiga. Sampai subuh. Alhamdulillah, memang luar biasa nasihat Ustaz tadi pagi. Saya bisa. Besok bisa lagi. Setengah tiga. Dapat satu bulan KO. KO salat tahajud. Atau satu minggu aja bisanya. Hilang semangat tadi, pencerahan yang luar biasa dari seorang syekh, dari seorang guru, hilang, hilang pula semangatnya. Tapi coba rutinkan, setengah jam sebelum subuh sudah bangun. Salat tahajud dua rakaat, salat witir tiga rakaat. Rutinkan. Jaga dulu setengah jam sebelum sholat subuh ini. Bangun setengah jam sebelum sholat subuh. Rutinkan dua, dua rakaat tahajud. Tiga rakaat witir. Terus setengah jam saja. Setengah jam insya Allah cukup untuk dua untuk lima rakaat ini. Rutin terus. Satu tahun lamanya kita setengah jam sebelum subuh udah bangun. Insya Allah nanti nambah. Ah nambahlah seperempat jam lagi nambah. Tambah dua rakaat lagi. Tiga perempat jam, tiga perempat jam. 45 menit kita sudah bangun. Tambah dua rakaat. Begitu. Sampailah akhirnya kita akan bisa mulai dari setengah tiga sampai subuh. Tapi kalau langsung ditembak dari setengah tiga sampai subuh, alamat sebentar itu. Dan kita sudah sudah mencobanya di saat sang mangat satu juz satu hari. KO, KO. Ya, bagi yang pernah merasakannya pasti mengetahuinya. Maka merutinkan amal soleh itu dimulai dari yang sedikit. Demikian juga dengan berinfak. Berinfak yang paling dicintai oleh Allah yang paling rutin walaupun sedikit. Betul, dimulai dari sedikit. Infak kita rutinkan. Rutinkan yang infak itu. Saya infak satu, eh, satu minggu itu 50 ribu. 50 ribu rutinkan satu minggu 50 ribu cari orang-orang yang akan kita infakkan orang fakir miskin yang minta baik yang tidak minta kita cari yang meminta yang tidak meminta kita cari rutinkan 50 ribu 50 ribu 50 ribu 50 ribu setelah rutin 50 ribu tambahkan tambahkan tambahkan dengan tanpa memperhentikan rutinitasnya itu baru kita bisa mendidik kita untuk lebih mantap dalam amal saleh tapi kalau begitu langsung wah ini dapat pencerahan tadi tentang sodakoh ini langsung 5 juta Hah? Ternyata di akhir bulan miring, aduh sayang juga 5 juta kemarin diberikan. Nah, kena dia. Timbul penyesalan dan semacamnya. Dia tidak boleh sama sekali. Jadi hati-hati, hati-hati. Seperti yang saya katakan tadi, kadang syaitan ingin menyesatkan kita, ingin menjatuhkan kita, bukan dengan cara dihadangnya kita, tapi didorongnya kita untuk berbuat amal soleh. Didorongnya, dibakarnya semangat kita. Karena dia tahu kalau pembakaran semangat ini berhasil, ini hanya satu minggu pengalaman saya kalau ini berhasil, saya bakar semangatnya. Kalau saya berhasil membangkitkan semangatnya, saya bakar semangatnya, hanya hanya bertahan satu minggu. Tapi kalau dia pilih rutinitasnya, walaupun dua rakaat, saya yang KO kata setan. Oleh karena itu didorongnya kita untuk bangun setengah tiga. Gitu. Hati-hati seperti yang saya katakan tadi kadang-kadang setan untuk untuk menyesatkan kita didorongnya kita bukan bukan bukan ditahannya malah didorongnya kita itulah namanya tasyadud dalam beberapa hal ya hulu dalam beberapa hal didorong oleh setan orang untuk semangat dari semangat itu di, di, diselewengkan oleh setan. akhirnya hulu berlebihan melampaui batas ya hati-hati dalam perangkap ini jadi Kadang-kadang juga orang menggunakan hadis ini yang paling dicintai Allah kan yang yang paling lut ini walaupun sedikit. Ya kan? Akhirnya dia bertahan di sedikitnya. Orang kalau sudah ikhlas beramal, dia tidak akan rela amalnya sedikit. Cobalah. Cobalah. Antum ikhlas jadi orang tua, rela nggak memberikan yang penting anak yang penting sedikit aja lah nggak apa-apa rela nggak tidak rela. Kita ingin memberikan yang terbaik kepada anak kita. Karena memang ke, kebaikan kita kepadanya ikhlas. Tulusnya luar biasa. Makanya kita tidak ingin yang terburuk untuk anak kita. Yang terkecil nggak tahu kita. Kita ingin yang terhebat, yang termaksimal untuk anak kita. Betul tidak? Demikian juga halnya kalau orang ikhlas beramal. Dia tidak akan rela kalau dia bisa empat rakaat. Dia hanya kerjakan dua. Tidak rela dia. Kebaikan akan sebuah ke ya, keikhlasan apabila sudah menghiasi sebuah pekerjaan, dia ingin yang maksimal. Dia ingin yang maksimal. Nggak ada. Yang penting ikhlas walaupun sedikit. Pokoknya konsepnya sedikit terus. Yang penting ikhlas. Gitu. Sama dengan orang gotong royong. Orang gotong royong disuruh kita ngangkat batu bata. Kemampuan kita ngangkat batu bata sebenarnya 20 batu bata bisa kita angkat. Lalu kita angkat aja dua sambil goyang-goyang jalan pakai dua batu bata. Kenapa Pak dua batu bata? Yang penting kan ikhlas. Gak bisa. Itu main-main namanya. Kalau bisa 20, orang ikhlas dia angkat 20. Kalau ataupun rasanya agak terasa berat dikuranginya dua, jadi 18, jadi 16. Begitu. Bukan kemudian yang penting ikhlas kemudian dia berlang apa? Berlenggang dengan dua batu bata satu di kanan satu di kiri. Bukan seperti itu. Ya jadi keikhlasan akan membawa orang kepada ibadah yang maksimal. Lihat Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa yut'imuna taama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah." La nuridu minkum jaza wa syukura. Mereka memberikan makanan kepada orang di saat mereka sebenarnya mencintai makanan tersebut kepada miskin, kepada yatim, kepada tawanan. Mereka berkata, kami memberikan makan ini kepada kalian. Kami inginkan wajah Allah. Kami tidak ingin dari kalian balasan atas apa yang kami kerjakan kepada kalian kami juga tidak ingin terima kasih kalian. Syukur kalian kami tidak mau itu. Yang kami inginkan wajah Allah dan keridoannya subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah menunjukkan ini orang ikhlas ini. Tidak berharap balas sedikit pun. Tidak berharap berharap rasa terima kasih orang, rasa syukur orang dia tidak berharap sama sekali. Dia berharap wajah Allah. Ini orang ikhlas. Apa yang dia lakukan? Memberikan makan di saat dia mencintai makanan itu. Coba praktekkan di dalam hidup. Ketika sebuah makanan kita punya sangat kita cintai, nah, di situ kita diuji oleh Allah. Ketika mau memberikan kepada tetangga, memberikan baik atau memberikan sisa. Orang yang sampai kepada titik keikhlasan, dia berikan makanan itu kepada orang di saat dia ingin sebenarnya. Ini maksimal loh. Ini maksimal. Infak yang paling luar biasa itu di saat dia membutuhkan, dia berikan kepada saudaranya. Padahal dia membutuhkan. Itu infak yang paling maksimal. Sehingga Allah memuji kaum Ansar dengan infak yang seperti itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim Mereka kaum Ansar mendahulukan saudara mereka Muhajirin walaupun mereka sebenarnya membutuhkan. Allah kekalkan di dalam Al-Qur'an. lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian infakkan hal-hal yang kalian cintai. Lihat kita kepada anak kita karena kecintaan kepada kita kita kepada dia maksimal. Kita mau makan enak diminta anak kasih kan? Karena kecintaan kita memang maksimal kepada anak kita. Rela kita, biarlah saya lapar, atau anak saya kenyang. Biarlah hari raya ini saya nggak beli baju, yang penting anak saya beli baju dua. Karena kecintaan kita kepada anak kita maksimal. Karena dicinta di sini ada fitrah. Nah, kalau ini untuk orang mukmin lainnya, ini kecintaan maksimal kepada saudaranya. Dan di zaman Rasulullah SAW, orang mendahulu di zaman bukan saya mengira di zaman Rasul, saya lupa zamannya di zaman apa. Mungkin di zaman setelah Rasulullah, sejarah membuktikan kaum muslimin sampai kepada jenjang ini. Di dalam sebuah cerita peperangan, tiga orang terluka parah dan sama-sama kehausan. Ketika yang pertama mau diberikan air minum, dia mau minum, terdengar jeritan saudaranya, minta minum. Dia bilang berikan dulu saudara saya. Mungkin dia lebih butuh daripada saya. Yang kedua dapat air. Ketika mau minum dia tadi menjerit minta air. Ketika dia minum terdengar yang ketiga menjerit. Dia berkata berikan dulu saudara saya. Mungkin dia lebih butuh daripada saya. Yang ketiga ketika hendak minum. Dia tadi menjerit minta air. Ketika hendak minum terdengar yang pertama minta air. Yang ketiga bilang berikan saudara saya, mungkin dia lebih butuh daripada saya. Ketika yang membawa air datang ke pertama, wafat sudah yang pertama Dibawa kepada yang kedua, wafat sudah yang kedua Dibawa kepada yang ketiga, wafat sudah yang ketiga Siapa yang bisa mempunyai ini selain agama Islam? Siapa yang punya? Akidah mana dan agama mana di permukaan bumi yang mengajarkan seperti ini selain Islam? Tidak ada tidak ada syariat di permukaan bumi. Orang merela sampai mati untuk mendahulukan saudaranya. Tidak ada sejarah dunia yang seperti ini. Kecuali hanya dalam agama Islam. Ini cerita yang luar biasa. Dan cerita itu kalau saya tidak khilaf ada dalam biografinya Ikrimah bin Abi Jahal. Dan beliau salah seorang di antara yang tiga ini. Kalau saya tidak salah, salah seorang di antara yang tiga ini adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Anak Abu Jahal radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang mulia. Mana, mana, mana, mana umat Islam yang rela mati demi saudaranya? Sejarah mana di permukaan bumi yang seperti ini? Yang ada sifat manusia simpan untuk saya dulu lebih-lebih sedikit baru untuk orang lain. Tidak ada yang seperti ini, hanya Islam yang punya. Hanya Rasulullah SAW yang telah berhasil mendidik manusia kepada akhlak yang sudah sampai kepada puncaknya. Allah Ta'ala alam. Dan itu mereka semua ambil dari al Qur'an. Al dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keikhlasan mereka mencari ilmu, menuntut ilmu dan mengamalkannya, dan mengamalkannya. Wallahu taala alam bisawab. Saya pernah mendengar dari salah seorang ustadz bahwa Lailatul Qadar adalah malam di mana ditetapkan takdir tahunan. Bagaimana hubungan antara takdir tahunan ini dengan apa yang telah termaktub di Lahul Mahfuz Nah, malam Lailatul Qadar adalah di mana Allah menuliskan takdir untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu disebut Lailatul Qadar, malam takdir. Yaitu di mana Allah menuliskan pada malam itu takdir yang akan terjadi di permukaan bumi satu tahun ke depan. Allah turunkan, Allah turunkan, Allah turunkan. Bukan Allah tuliskan ya, afwan. Allah turunkan takdir itu ke langit dunia. Untuk satu tahun ke depan apa yang terjadi di permukaan bumi. Dan itu tidak bertentangan dengan Lauhul Mahfuz. Yang diturunkan itu sama dengan apa yang di di Lauhul Mahfuz. Wallahu alam. Tidak bertentangan masalah ini. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalala menjadikan kita adalah orang yang cinta ilmu dan cinta untuk mengamalkannya sekuat daya dan kemampuan kita. Dan sejauh apa kita, sekuat apapun kita sekarang mengamalkannya, kita tidak akan bisa sehebat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi terbaik umat Islam ya jauh kita masih jauh dari pengamalan Islam yang sesungguhnya kita yang meneriakkan sunnah-sunnah ini sebenarnya masih jauh dari yang semestinya kita kerjakan akan tetapi kita berbuat semaksimal kita yang bisa kita kerjakan oleh karena jangan sampai kita merasa bahwa kita adalah orang yang luar biasa karena itu tipu daya syaitan hati-hati kita selalu kadang-kadang ada orang merasa kamilah yang terbaik, tidak ada lagi yang terbaik. Ya, kami yang terdepan dalam segala hal, segala macam. Itu tidak benar. Betul mungkin dalam memahami yang hak kita ingin selalu terdepan dan itu yang kita upayakan dari manusia yang ada di zaman kita sekarang, di negeri kita sekarang, di wilayah kita sekarang. Tapi apabila kita bandingkan apa yang kita kerjakan dengan apa yang dikerjakan umat terdahulu dari umat Islam yang sahih, yang benar, tidak ada apa-apanya yang kita kerjakan. Tidak ada apa-apanya. Yang kita kerjakan ini masih sedikit, amalan kita ini masih sedikit, dosa kita masih banyak. Kita berharap yang sedikit yang kita kerjakan ini bisa menghapuskan dosa kita yang banyak itu. Karena tidak boleh sombong duduk di majelis taklim walaupun hadir setiap minggu, setiap hari. Nah, sombong tidak ada apa-apanya yang kita lakukan ini. Tidak ada apa-apanya yang kita lakukan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam yang telah menghiasi dunia ini dengan akhlak mereka. Tidak ada sama sekali. Wallahi tidak ada perbandingan apapun. Yang tadi dengan kita, coba bandingkan yang tadi yang dilakukan yang kita ceritakan tadi dengan yang kita lakukan. Mana perbandingannya? Saya sendiri, saya berkata kepada saya sendiri sebelum saya berkata kepada saudara-saudara saya dan saudari saya. Tidak ada apa yang saya kerjakan dengan apa yang dikerjakan oleh para oleh oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan dan dan, dan dua saudaranya. Rela wafat demi untuk memberikan saudaranya air. Tidak ada. Belum ada apa-apanya. Infak saya, infak kita semua kan belum ada apa-apanya dibandingkan mereka. Rasa kita bagaimana kita bisa mendulukan saudara kita, bagaimana kita menolong saudara kita, bagaimana kita terus berpikir bisa membantu saudara kita, belum ada apa-apanya dengan apa yang mereka lakukan. Maka maka wajar kalau generasi mereka adalah generasi terbaik umat Islam. Nah, oleh karena itu tidak boleh sombong, tidak boleh merasa dirilah yang terbaik. Walaupun kita selalu berusaha untuk menjadi yang yang terbaik di negeri kita, di orang-orang yang kita kenal. Bersyukur kita kepada Allah ketika Allah memudahkan kita kebaikan tersebut, tapi jangan kita ditipu oleh syaitan dengan kebaikan tersebut. Kerjakan terus ada orang yang terhebat, kerjakan terus ada orang yang termulia, kerjakan terus manusia semuanya nggak ada apa-apanya hanya kamu, hanya kamu. Nggak ada itu dalam cerita dalam cerita akidah halus sunnah dan halus sunnah selalu memandang dosanya Ahlu sunnah selalu memandang amalannya nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Para sahabat radhiyallahu anhu menangis karena merasa amalnya sedikit. Sahabat. Siapa kita? Apa yang telah kita lakukan untuk agama Islam ini? Tidak ada apa-apanya. Wallahi tidak ada apa-apanya. Apabila kita bandingkan dengan umat Islam yang sesungguhnya yang telah pernah menghiasi dunia ini. Ya, walaupun di negeri kita, di wilayah kita, kita ingin menjadi yang terbaik dan berusaha bukan hanya keinginan, berusaha untuk terus menjadi yang terbaik di dalam memahami yang hak dan mengamalkannya. Ya, dan pasti setan kadang-kadang berhasil menipu kita dan pasti setan kadang-kadang berhasil menggelincirkan kita itu pasti karena kullu bani adam khata'un. Tidak ada di antara kita orang yang tidak berdosa. Kalaulah kita tidak berdosa manusia di permukaan bumi ini Allah akan musnahkan manusia ini semuanya. Allah ganti dengan makhluk lain. Yang berdosa, lalu minta istighfar, beristighfar, lalu Allah ampunkan. Dan hadisnya sahih dalam masalah itu. Oleh karena itu, hati-hati. E, salah satu faedah kita membaca biografi para ulama yang saleh untuk kita melihat alangkah kerdilnya kita. Untuk kita melihat alangkah kerdilnya kita Kemudian untuk kita melihat suri tauladan kita. Untuk kita melihat suri tauladan kita. Sehingga hilang kesombongan saya telah begini, saya telah begini, saya telah begini. Orang yang selalu mengatakan saya telah begini, saya telah begini, saya telah begini. Itu orang yang tahu siapa dirinya. Tidak tahu dia siapa dirinya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kesombongan dari diri kita dan menjauhkan kita sifat merasa telah berbuat banyak, berjasa atas orang lain dan menjauhkan kita dari merasa dosa kita sedikit.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 والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته